Naam. Untuk bab yang pertama, untuk yang pembahasan yang pertama yaitu kita mengenal wazan tasrif sulasi mujarrad yang terdiri dari enam bab. Naam. Di sini kita sengaja sebutkan hanya uh, terdiri dari tujuh bagian saja, artinya menjadi uh, tujuh kelompok kata saja Sebab yang paling sering dipakai dalam percakapan bahasa Arab adalah e, untuk tasrif istilahi yaitu hanya ada tujuh kelompok kata yaitu fi'il maudi, fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr dan fi'il nahi. Adapun yang lainnya seperti ismul zaman, ismul makan dan ismul alah itu menyesuaikan ya Artinya itu adalah satu kata yang jarang dipakai dan insya Allah Ta'ala pada pembahasan-pembahasan yang akan datang akan sampai pula pembahasannya. Nah, yang pertama kita mengenal pada bagian tasrif sulasi mujarrat bab 1 yaitu menggunakan uh, wazan fa'ala yaf'ulu. Kita masih ingat ya rumus batu kali mana bisa turun sendiri atau hanya dia hanya dia apa itu? eh, yang satunya menggunakan rumus yang lain. Ya, yang jelas yang paling sering kita ingat adalah batu kali mana bisa turun sendiri. Ya, kalau yang lain aku yakin hanya dia untuk ukini, Ya, saya ingat. Nah, nah. yang pertama adalah fa'ala yaf'ulu. Ya, kita tasrif ya. Bab satu fa'ala yaf'ulu. Kalau kita menggunakan eh, apa namanya? nahom atau kita bikin sedikit seperti lagu, ya, bisa kita baca seperti ini. fa'lan wa huwa fa'ilun wa وذاك maf'ulun uful la taful. perhatikan untuk fiil amr dan fiil nahi di situ kita baca uf'ul la taf'ul karena fiil mudhari'nya yaf'ulu ain fiilnya di dhammah maka fiil amrnya juga di dhammah uf'ul la taf'ul na'am lalu pada bab dua kita perhatikan Fil mudhari'nya, ain fi'ilnya di kasrah yaitu yaf'ilu, maka fi'il amr dan fi'il nahinya if'il la taf'il. Ain fi'ilnya juga di kasrah. Kesimpulannya bahwa fi'il amr dan fi'il nahi, ain fi'ilnya mengikuti pada fi'il mudhari'nya. Naam. Sebab untuk pembuatan fi'il amr itu mengambil dari fi'il mudhari' ya misalkan adalah yaf'ulu maka caranya adalah ya mudorahnya ya mudorahnya atau ya mudorahnya itu dibuang kemudian diganti dengan alif ya kemudian eh, apa namanya menyesuaikan harokatnya menyesuaikan dengan ain fiilnya ya kecuali pada wazan yang ketiga dan keempat maka tidak mengikuti ain fiilnya naam al-muhim yang jelas untuk alif diharokati dommah dan kasrah semuanya ya tidak ada eh, yang diharokati dengan fathah kalau karena kalau misalkan menjadi af'ulu itu seperti apa seperti fiil mudhari yang berdomir ana ya af'ulu ya makanya alifnya itu semuanya eh, diawali dengan domah atau kasrah pada bab satu diawali dengan domah uf'ul sehingga lam sukunnya semuanya wajib di wajib disukun ya fiil amr dan fi'il nahi semua lam fi'ilnya wajib di sukun. Nah, yaf'ulu menjadi uf'ul. Pada bab 2 kita baca fa'ala yaf'ilu fa'lan wa huwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'il la taf'il. Pada bab 3 fa'ala yaf'alu fa'lan wa huwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'al la taf'al. Perhatikan if'al la taf'al. Ain fi'ilnya di fathah sebab pada fi'il mudhari'nya juga di fathah. Kemudian bab keempat فعل يفعل فعلا وهو فاعل وذاك مفعول افعل لا تفعل ya. perhatikan fiil amr dan fiil mudhari'nya if'al la taf'al ain fiilnya di fathah sebab pada fiil mudhari'nya juga di fathah kemudian pada bab yang kelima kenapa di situ hanya ada tiga kelompok kata yaitu fiil madhi fiil mudhari' dan masdar sebab bab kelima ini eh, lebih cenderung sering untuk dipakai kata sifat seperti hasuna dan sebagainya ya maka jarang kita dapati ya bahkan tidak ada ya e, isim fa'il dari kata sifat maka cukup kita cukupkan dengan tiga kelompok kata saja yaitu fi'il madhi mudhari' dan masdar fa'ula yaf'ulu fa'lan ya. kemudian bab yang keenam fa'ila yaf'ilu fa'lan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il nah selesai tentang wazan tasrif thulathil mujarrad kita masuk pada tasrif sulasi masjid ya di sini sulasi masjid ya ada berapa ya ada 18 eh berapa eh 12 ya ada 12 karena total mujar apa sulasi itu ada 18 yang 6 itu untuk sulasi mujarrad dan sisanya yang 12 itu untuk sulasi masjid. Nah, yang pertama adalah untuk sulasi mazid di harfin dengan satu huruf. Ya, di mana di sini ada berapa? Tiga bab yaitu fa'ala yufailu, fa'ala yufailu dan af'ala yuf'ilu. Ya. Bab yang pertama, mari kita baca fa'ala yufailu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'ila tufa'il. Ya. Kemudian bab keduanya فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا ya. مفاعلة مفاعل mufa'ilun mufa'alun fa'ila tufa'il bab tiganya af'ala yuf'ilu مفعل مفعل muf'alun af'ila taf'il sekarang kita masuk pada sulasi mazid di harfain ya, sulasi mazid dengan tambahan dua huruf fa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la kemudian bab berikutnya yang kelima ya tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la bab yang keenam ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'il la bab yang ketujuh In fa'ala yanfa'ilu in fi'alan munfa'ilun munfa'alun in fa'ila tanfa'il. Bab ke-8 ya. Bab ke-8 if'alla yaf'ilu if'ilalan muf'allun muf'allun if'alla yaf if'alla la taf'alla. Bab yang ke-10 ya. Bab ke-10 ini sudah menggunakan uh, tambahan tiga huruf salat di masjid di salah satu ahruf ya. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun istaf'ila tastaf'il. If'au'ala yaf'au'ilu. Ini bab yang keberapa ini? ke sepuluh ya. If'au'ala yaf'au'ilu. If'ilalan. If'i'alan. Muf'au'ilun muf'au'alun. If'au'ila taf'au'il. Bab ke-11. If'au'ala yaf'au'ilu. If'iwalan muf'awalan muf'awalun if'awwala if'awwal na'am if'awwal la taf'awwal Kemudian bab yang ke-12 if'ala yaf'alu if'ilalan muf'alun muf'alun ifal, la tafal. Baik, kita perhatikan pada bab selasi masjid ini perhatikan untuk uh, empat kelompok kata pertama ya di situ adalah tambahan satu huruf yaitu fa'ala yufa'ilu di situ tambahannya berupa ain fiil terdapat pada ain fiil yaitu fa ain ain lam ya jadi ain fiil yang satunya adalah yang ditasdidkan di situ adalah tambahan ya jadi tambahannya adalah ain fiil kemudian uh, pada bab yang kedua fa'ala yufa'ilu di situ tambahannya adalah alif itu setelah fa'il terdapat tambahan alif sehingga menjadi panjang fa'ala yufa'ilu satu huruf ya kemudian pada bab ketiga juga satu huruf ya yaitu huruf hamzah ya hamzah di awal sebelum fa'il af'ala yuf'ilu itu af'ala ya itu tambahannya adalah hamzah atau alif ya hamzah na'am ya kemudian yang berikutnya eh, tafa'ala. Tafa'ala ini bab keempat sudah masuk pada sulasi mazid di harfain. Tambahan dua huruf yaitu huruf ta sebelum fa dan ain fi'il. Ya, asalnya fa'ala menjadi tafa'ala, berarti tambahnya adalah ta huruf ta dan ain fi'il. Tafa'ala ya tafa'alu. Nah, jelas ya. Kemudian pada bab kelima itu huruf ta dan alif setelah fa'il. Fa'ala yatafa'alu. Bab yang keenam, ifta'ala yasta'ilu. Tambahnya adalah alif dan ta di antara fa'il dan ain fi'il. Ifta'ala yasta'ilu. dan in fa'ala yanfa'ilu. Ah, afwan, in, nam in fa'ala yanfa'ilu. Itu juga dua huruf alif dan nun. Alif dan nun sebelum fa'il. In fa'ala yanfa'ilu. Kemudian bab yang ketujuh eh berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7. Yang kedelapan if'alla if'alla yas allu. Ini juga dua huruf yaitu alif dan lam fi'il. Alif sebelum fa'il dan lam fi'il. If'alla yaf'allu. Kemudian sisanya yang empat itu uh, tambahan tiga huruf itu sulasi masjid di salah satu ahruf itu alif, sin, dan ta. ala Asalnya fa'ala menjadi ala Tambahannya alif, sin, dan ta ya. ala Istaf'ala, ilu Dan ala tambahannya juga tiga huruf. Ya. Yaitu alif, ain fi'il, dan waw sukun. Asalnya fa'ala menjadi if'au'ala. Ya. Alif, ain fi'il, dan waw sukun. Ya. Kemudian bab yang ke-11 itu juga tambahannya tiga huruf yaitu alif dan wawu yang double wawu dan wawu if awwala ya. soalnya fa'ala jadi if awwala alif wawu wawu ya if awwala if awilu dan terakhir yang ke-12 adalah eh, sama juga tiga huruf yaitu alif kemudian alif ya alif sebelum fa'il kemudian alif setelah ain fi'il dan lam ya, lam fi'il jadi if'al yaf'alu baik ya itu adalah bahan yang ada pada sulasi masjid di salah satu ahruf. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu tasrif rubain mujarrad di mana semuanya adalah huruf asli fa ain fi fa fiil ain fiil lam fiil dan lam fiil. Itu memang asli semua ya. ya kita tasrif fa'lala yufa'lilu fa'lalatan mufa'lilun mufa'lalun fa'lil la tufa'lil. Selesai ya. Kemudian yang terakhir adalah tasrif ruba'i mazid. Di sana ada tiga bab. Yang pertama yaitu tambahan satu huruf ya. Tafa'alala. Tafa'alala itu tambahan ta ya. Tafa'alala ya tafa'alalu. Tafa'alulan. Mutafa'alilun, mutafa'alalun, tafa'alalla, tatafa'alal. Kemudian fau'ala. Ya. Yang kedua ini fa'ala yufa'ilu. Naam. Fa'ala yufa'ilu fa'alatan mufa'ilun mufa'alun fa'ila tufa'il. Yang terakhir adalah fa'ala fa'ala yufa'ilu fa'alatan mufa'ilun mufa'alun fa'ila tufai'il. Nah, untuk penjelasan yang uh, eh, fa'ala dan fa'ala insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bis